Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Sabarlah kalian Sebab tidaklah datang suatu masa Melainkan masa yang setelahnya Lebih jelek dari sebelumnya Hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sami'tuhu min nabiyikum Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Demikian aku dengarkan sabda tadi dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Rasul ini menjelaskan kepada kita satu kaidah yang berkaitan dengan kondisi sebuah zaman, sebuah masa. Kullama qarubal apakah qarubatil fatrah qarubaz zamanu min ahdin nubuwah kathura fihil khair wa kullama ba'uda kathura fihi syarr suatu zaman suatu masa semakin dekat dengan zaman-zaman kenabian semakin dekat dengan masa-masa kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam maka di sana terdapat banyak perkara kebaikan semakin dekat semakin baik dan yang terbaik ialah yang sezaman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam namun sebaliknya suatu masa setiap kali lebih jauh dari masa-masa kenabian, dari masa-masa kerasulan, maka semakin banyak dan semakin tersebar kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan padanya. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah ada suatu masa melainkan masa yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Kita sekarang ini hidup di suatu zaman, di suatu masa yang sangat jauh dari masa kenabian. Sangat jauh dari masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Hidup di suatu zaman yang sudah sangat dekat dengan kiamat. Koribun jiddan. Sangat-sangat dekat dengan yang namanya kiamat. Itu berarti barakallahu fikum kita hidup di suatu zaman zamanul fasad masa yang penuh dengan kerusakan zamanul syar masa yang penuh dengan kejahatan-kejahatan zamanul inhiraf masa yang di dalamnya penuh penyimpangan-penyimpangan dikarenakan terlalu jauh dari masa kenabian terlalu jauh dari masa kerasulan sudah amat sangat dekat dengan masa bangkitnya kiamat apa yang disampaikan tadi barakallahu fikum sesuatu yang real kita hidup di zaman kasurat fihi syubuhat wa kasurat fihi syahawat banyak di masa kita ini yang namanya syubuhat penyimpangan-penyimpangan dalam beragama pemahaman-pemahaman menyimpang yang sesat banyak di zaman kita ini Sekte-sekte menyimpang yang dulu diberitakan Rasul alaihi salatu wassalam sudah muncul. Sekte yang kali pertama beliau peringatkan dengan hadis yang mutawatir ialah sekte Khawarij yang beliau juluki sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka muncul sudah ada sebelum masa sahabat berakhir sudah ada dan sampai sekarang juga masih eksis begitu pula sekte-sekte yang lain yang beliau khabarkan jauh-jauh sebelumnya bermunculan di zaman kita sekarang ini bukan semata-mata muncul pokok-pokok sektinya bahkan muncul sak cabang-cabangnya kita mendengar dan sering mendengarkan hadis Rasulullah SAW yang memberitakan kepada kita tentang iftirakul ummah perpecahan umat wasataftariku hadhil ummah على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة Umatku ini akan terpecah menjadi 73 sekte Semua di neraka kecuali satu 72 itu kata para ulama adalah pokok-pokok firqah Usulul firqah 72 tadi semuanya sudah keluar di zaman sekarang ini dari mulai sekte Syiah, Sabaiyah, Rafidah, sekte Khawarij sampai sekte kontemporer yang terbaru muncul semuanya di zaman kita sekarang ini. Saat cabang-cabang sektenya Rafidah dengan ragam sektenya Mu'tazilah dengan ragam sektenya, Khawarij dengan ragam sektenya, berbagai macam pokok-pokok firqah dengan berbagai macam dan ragam sektenya sudah bermunculan dan ada di zaman kita sekarang ini. Itu menunjukkan kepada kita betul-betul masa ini masa tersebarnya syubhat masa tersebarnya kebid'ahan-kebid'ahan, masa tersebarnya bolalat dengan berbagai macam bentuk dan beragamnya Nyata, syubhat. Begitu pula yang namanya syahwat di mana-mana. Yang namanya fitnah wanita di mana-mana. Yang namanya fitnah musik di mana-mana, yang namanya fitnah harta di mana-mana, yang namanya fitnah riasah tahta diperebutkan di mana-mana. Semua perkara-perkara yang sifatnya syubhat, yang berbau kemaksiatan kepada Allah, yang sifatnya kemungkaran-kemungkaran atau yang sifatnya syahwat duniawiyah itu semuanya sudah ada kayak Air yang mancur dengan derasnya dikarenakan keran airnya dibuka lebar-lebar dan dibiarkan tanpa kendali. Zaman syubhat, zaman syahwat. Wa zamanul iftiraq wal ikhtilaf. Juga masa banyaknya perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan, Ketika Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Faindahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Para siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Itu sudah kita saksikan, sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Allahul musta'an. Sudah rusak. Orang-orang yang di zaman sekarang sudah rusak Wah banyak perpecahan-perpecahan, ikhtilaf-ikhtilaf, banyak syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, sekte-sekte yang menyimpang, bid'ah-bid'ah dalam berbagai macam bidang, syahwat di mana-mana, persinaan di mana-mana, fitnah wanita di mana-mana, semua di mana-mana. Suatu zaman yang memang betul-betul sangat mengerikan. Di sisi yang lain kita ini juga mengalami suatu masa kasurat fihil fitan banyak terjadi pada masa kita ini yang namanya fitnah-fitnah datang satu fitnah muncul fitnah berikutnya disusul fitnah yang ketiga yang keempat, yang kelima, yang keenam tiada henti. Persis seperti yang dikabarkan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitana." كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'arabin minad dunya kata Rasulullah SAW badiru bil a'mal hendaklah kalian bersegera beramal bersegera berlomba-lomba beramal sebelum munculnya fitan. Hitam di sini disebutkan dengan bentuk jamak dalam bentuk isim nakirah yang maknanya al fitanul idham fitnah-fitnah yang sangat besar al jisam fitnah yang gede-gede fitnah yang mencekam fitnah yang sangat banyak Rasul menggambarkan kaqita'il lailil mublim diumpamakan seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Disebutkan dalam penjelasannya penggambaran ini menunjukkan beberapa poin yang menunjukkan dahsyatnya fitnah. Yang pertama ialah kasratuha. Banyaknya fitnah tadi yang kedua ialah fadha'atuha, kengerian, kengerian fitnah tadi. Yang ketiga ialah ada mutabayun fi amriha, tidak jelas urusannya, tersamarkan urusannya. Dan yang keempat ialah istimraruha, terus menerus berkesinambungan fitnah tadi seperti serpihan serpihan malam yang gelap sudah banyak semuanya besar-besar mencekam menegangkan mengerikan orang susah untuk mengidentifikasinya untuk bisa mengetahuinya dan terjadinya secara terus menerus Kaqita'il lailil mudlim. Seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Digambarkan lagi oleh Rasulullah SAW pagi hari orang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya dia kafir. Menunjukkan suratu taqallub. Begitu cepat orang itu berubah. Dulunya sunni, sekarang hizbi. Dulunya ahlu sunnah, sekarang ahlu hizbiyah. Dulunya teman kita dari kalangan ahlu sunnah, masuk pemahaman khawarij. Dulunya orang yang kokoh di atas sunnah, termakan pemahaman syiah. Dan demikian seterusnya. Dengan cepatnya. Bahkan yang disebutkan dalam riwayat ini bukan mudah berubah dalam bab penyimpangan-penyimpangan pemikiran dalam Islam. Tetapi yang disebutkan dalam riwayat ini lebih dahsyat daripada itu cepat murtad dari agamanya. Pagi dia mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir jadi bukan paginya sunni, sorenya sururi. Bukan paginya sunni, sorenya ikhwani. Bukan semata-mata itu. Tapi lebih dahsyat daripada itu. Paginya mukmin, sorenya murtad dari agamanya kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah murtad dari agamanya kafir. Hitungannya bukan tahun, bukan pula bulan, bulan, bukan pula pekan, bukan pula hari, tapi hitungannya jam. Jam. Dari sore sampai petang hanya 12 jam. Dari petang sampai paginya lagi hanya 12 jam. Hitungan jam sudah berubah dari kondisi yang dulu dia di atas jalur yang lurus. Rasulullah SAW memberikan penjelasan sebab itu semua. Beliau mengatakan, Ya bi'udinahu bi'arabim minat dunia. Dia bisa cepat berubah dan cepat menyimpang itu dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit harta dunia ribut-ribut ya UUD ujung-ujungnya duit heboh-heboh ya UUD ujung-ujungnya duit ujung-ujungnya dunia kondisi yang disampaikan Rasul ini barakallahu fikum sudah real nyata dan terjadi di zaman kita sekarang ini dan akan terus semakin dahsyat semakin mengerikan semakin menakutkan, semakin besar fitnahnya, semakin dekat nanti dengan yang kiamat. Semakin mendekat ke arah kiamat, semakin besar, terus semakin besar, terus semakin besar. Puncak-puncaknya ialah fitnah itu dajjal. Fitnah dajjal di akhir zaman yang itu merupakan eh, tanda-tanda uh, tanda -tanda kiamat besar yang setelah itu ialah bangkitnya hari kiamat. Itu kondisi zaman kita sekarang ini hidup. Ditambah lagi Rasulullah Shallallahu alaihi salatu memberitakan dalam riwayat yang lain datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga sahabat yang lainnya lagi Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi Islam nanti di akhir zaman. Rasul menyatakan dalam sabdanya, Innal Islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba' Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing Awal mula muncul itu asing Orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasul itu asing Di tengah-tengah masyarakat berhalaisme hmm? Masyarakat berhalaisme Gede-gede berhalanya Tidak kecil-kecil kayak di Denpasar itu Gede-gede berhalanya itu dan kesyirikan tingkat kemusyrikannya itu luar biasa yang masuk Islam pada masa itu betul-betul dikucilkan bukan semata-mata dikucilkan disiksa, dianiaya ketika dia nggak memiliki kabilah atau suku atau keluarga yang bisa menaungi dia itu awal Islam muncul dalam keadaan asing, aneh Rasul mengatakan wasayaudu ghariban kama badaa dan Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Fatuba lil ghuraba maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing tadi. Asingnya Islam di akhir zaman itu bukan semata-mata asing di kalangan orang-orang kafir atau semata-mata asing di kalangan kaum musyrikin bahkan asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Seseorang yang berupaya, tak kasih contoh yang gampang, berupaya untuk menampilkan libasul Islam, pakaian-pakaian Islam, itu sudah dianggap aneh oleh masyarakat Islam. Kita kelambi opo ini pakaian opo kecurigaan yang luar biasa dianggap sebagai Islam radikal Islam fundamentalis teroris dan segala macamnya pemahaman yang sesat madhab kelima itu baru menampilkan pakaian Islam mau menampilkan tata cara pernikahan yang islami mudah, gampang, murah, meriah, gitu ya. Tidak ada yang namanya kemungkaran, tidak ada yang namanya kemaksiatan. Aneh. Mosok nikah nggak ada gambusnya. Tentu gitu ya. Mosok nikah kok tidak ada itunya. Ketika anda menampilkan pernikahan yang islami, orang tuh aneh. Ini umum pernikahan yang tidak umum itu baru pembahasan adat pernikahan antum mau makan saja berupaya untuk menampilkan tata cara makan yang islami itu sudah asing di tengah-tengah umat Islam umumnya mereka kalau makan kanan masuk kiri masuk kanan bleng kirinya bleng Ketika antum makan semua dengan tangan kanan, mereka merasa ada yang ganjal pada orang ini. Ini kok kanan terus kirinya kok tidak di e, nggak digunakan. Ada SDM kedua untuk mempercepat makan kok nggak digunakan gitu. Itu baru pembahasan makan, minum, pakaian dan pernikahan. Bagaimana kiranya kalau kita membahas masalah pokok-pokok akidah Islam? Wah, tambah asing maneh. Bagaimana kiranya kita melaksanakan ritual ibadah sesuai dengan contoh Islam, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, tambah aneh lagi. Wasayaudu ghariban kama bada'ah. Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Kondisi ini sudah kita rasakan. Ya bayah. Ya diam. diem. Ya bayah. Ya. Jangankan sama sekarang ini Zaman para imam sebelum kita di era-era para imam-imam besar pada masa lalu. Zaman Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang sebelum-sebelum mereka sudah merasakan hurbatul Islam. Sudah merasakan asingnya Islam. Pada masa itu, padahal masih dekat dengan masa kenabian. Lalu bagaimana kiranya dengan zaman kita sekarang ini? maka tentunya semakin asing semakin aneh mungkin Islam tinggal namanya saja Ikhwana apa yang saya sampaikan tadi dari beberapa penjelasan Rasulullah SAW situasi dan kondisi real zaman kita hidup sekarang banyak syubuhan, banyak syahwat, banyak fitnah, banyak bid'ah, banyak perpecahan, banyak perselisihan. Yang akhirnya Islam pun jadi asing karenanya. Pada kondisi-kondisi yang semacam ini barakallahu fikum Jangan heran kalau kemudian bermunculan di tengah-tengah umat Islam yang namanya asbabul inhiraf sebab-sebab orang itu mudah menyimpang jangan heran kalau kemudian kita dikagetkan oleh berbagai macam peristiwa, kasus dan berita. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan di mana-mana terjadinya perubahan-perubahan di mana-mana. Tidak perlu heran. Jangan heran seperti yang saya gambarkan tadi. Seseorang yang dulunya Masya Allah di atas sunnah. Istiqomah di atas sunnah. Begitu kokoh di atas sunnah bahkan termasuk penyeru-penyeru sunnah dai-dai ila sunnah bahkan termasuk pemerhati sunnah pemersatu umat di atas sunnah tidak usah heran kalau kemudian tiba-tiba dikejutkan dengan berita sudah macam-macam dan sudah aneh-aneh pemahamannya. Ustadz Apa hukumnya belajar kepada selain ahlu sunnah Ustadz Tidak apa-apa Yang penting bukan pemahaman Rafidah Rafidah itu memang parah kondisinya itu Pemahaman yang luar biasa sesat Kalau selain itu sih tidak apa-apa La haula wa la quwata illa billah Terkejut Loh, bukannya dulu Anda begitu kokohnya, begitu kencengnya melarang umat Islam dan kaum muslimin untuk mengambil ilmu dari sembarang pihak. Nah, kalau sekarang jadi gampang gitu. Satu persyaratan doang, yang penting jangan rafidhah. Wah, enak kalau gitu. Ada dai sufi. Nah, ya taklim aja bedhe. Loh kok talim sama sufi? Ya, kan dia bukan rafid. Ada seorang tokoh teroris, tokoh khawarij. Nah ini kenceng ini. Taklim sama tokoh-tokoh khawarij. Loh ya ada apa kamu kok talim sama orang khawarij? Loh, dia kan bukan rafidah. Dia kan bukan rafidah. Nongol tuh jamaah jamaah tablek, jamaah komputer, dan jamaah selimut. Lah ini asik ini. Datang ke situ dipijati langsung itu mesti ini. Eh, ke sana gabung sama mereka, bayan sama mereka dan segala macamnya. Tapi lain tergabung sama orang-orang semacam itu. Loh, kan bukan Rafidah. Dia kan jamaah tablek, bukan Rafidah. Kan satu kriterianya. Tidak apa-apa, yang penting jangan Rafidah. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Terkejut. Jangan heran. Dikarenakan memang asbabul inhiraf sebab-sebab orang menyimpang di zaman sekarang ini sangat banyak. Sangat banyak. Barakallahu itu. Di antara sebab-sebab penyimpangan yang ikhwanakitina azakumullah dan itu merupakan sebab yang pertama dan yang terutama ialah al-jahl kebodohan kejahilan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala Al-jahl Kebodohan tentang perkara agama itu Daun Ibal Penyakit kronis Bahkan dikatakan daun kotal Penyakit mematikan Dengan sebab kejahilan itu seseorang akan mudah terperosok pada jurang kekufuran bahkan. Apalagi jurang penyimpangan-penyimpangan dan kebinahan Apalagi jurang kemaksiatan dan kemungkaran. Mudah dikarenakan jahil. Orang yang jahil itu dinyatakan sebagai syarud dawab sejelek-jelek yang melata di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syarrad dawabi indallah bukmul البكم la لا ya sesungguhnya sejelek-jelek yang melata di muka bumi di sisi Allah ialah yang tuli, yang bisu, yang tidak berakal. Orang yang jahil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu abal, lebih sesat daripada hewan ternak. Allah menyatakan di Al-Furqan ayat yang ke-44, "Am tahsabu أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Apa kamu mengira kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal? Tidak. Bahkan mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Itu orang jahil. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ini merupakan faedah besar yang disebutkan oleh beliau rahimahullah beliau menukil dari ucapan Muhammad Ibn Al-Fadl rahimahullah katanya beliau Zahabul Islam ala aidi arba'ati asnafin minan nas Islam itu sirna hilang di atau melalui tangan empat jenis orang Islam itu hilang atau sirna melalui atau dengan tangan empat jenis orang. Yang pertama, sinfun la ya'maluna bima ya'lamun. Yang pertama ialah pihak yang tidak mengamalkan ilmunya. Wasinfun ya'maluna bima la ya'lamun Pihak kedua mengamalkan apa yang tidak mereka ilmui, beramal dengan tanpa ilmu. Yang ketiga sinfun la ya'maluna wa la ya'lamun. Yang ketiga ini. Pihak yang ketiga ialah pihak yang tidak beramal dan tidak berilmu. Dan yang keempat wasinfun yamna'unan nasa min taallum dan pihak yang keempat adalah pihak yang mencegah orang lain untuk belajar. Ujung-ujungnya kepada satu poin al jahil, kejahilan. Karena ini yang pertama. Dan inilah yang merata di kalangan kaum muslimin. Yang nah, perhatikan umat Islam yang rusak keadaannya, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ritual-ritual yang sesat, kemungkaran-kemungkaran maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya karena jahilnya mereka. Bodohnya mereka tentang agama Allah, jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Juhala orang-orang yang jahil. Maka waspadai seperti yang satu ini. Jangan puas jadi orang jahil. Jangan bangga jadi wong goblok. Mestinya antum malu menjadi orang yang jahil. Barakallah. Kafa bil jahli dhamma ayyatabarra'a minhu man huwa fih. Cukuplah Kebodohan itu tercela. Orang-orang yang jahil tidak mau dibilang jahil. Ya apa ya? Wong goblok sing jelas-jelas goblok tidak mau dibilang wong goblok. Itu menunjukkan apa ya Pak? Zamul jahil. Betapa jeleknya yang namanya kejahilan barakallah fikum. Sebab penyimpangan yang berikutnya ini sebab yang tidak hanya menimpa orang-orang awam dari kalangan muslimin tidak hanya menimpa orang-orang jahil dari kalangan muslimin tetapi juga menimpa orang-orang yang memiliki ilmu menimpa orang-orang yang paham ilmu yang memahami bimbingan-bimbingan Allah dan bimbingan-bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam sebab yang kedua ialah at-takalubu ala dunya tertimpa penyakit at-takalub ala dunya keranjingan dunia cinta dunia obsesi dunia, baik itu harta ataupun tahta. Antum perhatikan tadi hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim yang saya bacakan ketika Rasulullah alaihi wasallam memberitakan adanya fitnah, fitnah yang sangat besar yang sangat banyak seperti serpian-serpian malam yang gelap Pagi hari dia muslim, sorenya dia kafir, sorenya mukmin, paginya dia kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'arad minat dunia dikarenakan dia menjual agamanya dengan dunia. Kali ini antum perhatikan baik-baik beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Disebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya penyakit ini penyakit cinta dunia, obsesi dunia, penyakit UUD ujung-ujungnya dunia itu ternyata wataknya ahli kitab. Disebutkan di taubah ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya kebanyakan Ahbar dan ruhban Ahbar itu ulama-ulama ahli kitab Ruhban itu ahli ibadah, ahli ibadahnya ahli kitab. Sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama dan ahli ibadah, ahli kitab itu layak kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu memakan harta orang, memakan harta masyarakatnya dengan cara yang batil dan menghalang-halangi orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ahli kitab terutama Yahudi itu dikenal sebagai kaum intelektual, wong pinter, ngerti Taurat, ngerti Injil, ngerti ayat-ayat Allah, ngerti agama. Tetapi disebutkan oleh Allah dalam ayat ini memiliki perangai yang sangat mengerikan sehingga mereka dikecam oleh Allah, dikafirkan oleh Allah. Sebabnya ialah rakus dengan dunia rakus dengan dunia sampai pada tingkat memakan harta kaumnya memakan harta masyarakatnya dengan cara yang fatil apa sebabnya dunia antum resapi lagi ayat yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-A'raf Ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim nabaa allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Yang artinya bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wasallam berita tentang seseorang yang atainahu ayatina seseorang yang dulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami seseorang yang ngerti ayat faham ayat-ayat Allah faham agama faham syariat kalau terkait dengan umat Islam faham Quran faham hadis ngerti ayat ngerti hadis paham syariat, dai, ustad, syekh, mungkin begitu ya. Fansalakha minha. Ternyata orang yang alim tadi itu menyimpang, melesat keluar dari ayat-ayat kami tadi. Insilah itu keluar tanpa bisa kembali lagi. Diumpamakan seperti insalah khatil hayyatu anjil diha ular itu keluar dari kulitnya ketika ular ganti kulit itu kan lepas kulitnya ya? lepas dari tubuhnya dia keluar dari kulitnya apa mungkin itu kulit kembali lagi ke tubuh ular dan mungkin balik ini orang melesat menyimpang dari ayat-ayat kami dan tidak bisa kembali lagi fa'atba'ahu syaitan maka disamber diikuti oleh setan fakana minal ghawin maka dia pun termasuk orang yang menyimpang Allah mengatakan di ayat berikutnya sebabnya kenapa Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha kalau seandainya kami menghendaki kalau seandainya kami menghendaki kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi walakinnahu nisbatnya walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa tetapi orang tadi itu sudah menghujam di perut bumi pengertian menghujam di perut bumi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid yakni sudah terjangkiti hubud dunia penyakit cinta dunia obsesi dunia tapi ternyata orang itu sudah menghujam di perut bumi mencintai dunia rakus dunia obsesi dunia sebab yang kedua hawa dan dia mengikuti hawa nafsunya dua sebab ini barakallahu fikum yang membuat dia menyimpang dalam keadaan dia seorang alim, seorang yang ngerti ayat, yang ngerti hadis, ngerti Quran, ngerti sunnah, dai, ustad, syekh. Kurang apa? Jangan tanya orang awamnya. Lah ustadz wae kene. Apalagi orang awamnya tambah parah lagi kondisinya. Allah menjelaskan perumpamaan orang yang, yang, yang semacam ini pada terusan ayat. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaan orang semacam ini kayak anjing kata Allah. Apa nih kalau saya bahasa kasar? Ini membaca terjemahan ayat. Perumpamaan dia kayak anjing, kayak kalbun. Kamu gendong melet, lidahnya menjulur, kamu biarkan melet juga demikian lidahnya menjulur mana yang kata para ulama dia menjadi orang yang paling rendah hina tidak punya arti tidak punya manfaat kayak anjing dan kondisinya dia seperti anjing yang senantiasa melet yang senantiasa menjulurkan lidahnya dalam semua keadaan maknanya kamu kasih nasihat ataukah tidak kamu kasih fatwa ulama seluruh ulama ataukah tidak kamu kasih dalil ataukah tidak kamu kasih nasihat ataukah tidak seribu ayat kamu kasih tidak bakal berkeming dari penyimpangannya hati-hati resapi dan hayati ayat ini ternyata penyimpangan itu tidak hanya menimpa orang jahil Ternyata dan justru penyimpangan itu banyak terjadi pada orang-orang yang punya ilmu. Dan ternyata sebab pertama dan sebab yang utama ialah UUD. Ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya duit. Entah itu tahta, kedudukan, kemasyhuran, prestise, ketenaran dan segala macamnya atau harta. Allahul musta'an. Hati-hati warahmatullahi Bahkan disebutkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. disebutkan dalam Masail Imam Ahmad riwayatnya Ibnu Hanif di isnadin sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebuah asar yang menunjukkan bahwasanya sebab orang menyimpang terfitnah dengan alasan dunia itu sudah terjadi pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Abdullah bin Umar menceritakan Ja'ani rajulun minal ansar fi khilafati Uthmana yukallimuni Datang kepada aku seseorang laki-laki dari Ansor pada masa kekhilafahan Uthman ibn Affan mengajak aku bicara. Fa'idha huwa يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان Ternyata orang itu memerintahkan aku untuk mencela dan menghinakan sahabat Utsman bin Affan. Wa inna wallahi dan sungguh demi Allah Ma na'lamu Utsman qatala nafsan bi ghairi haqqin. Itu orang aku demi Allah Utsman itu tidak pernah membunuh nyawa, tidak pernah membunuh jiwa dengan tanpa hak. Wala jaa minal kabairi syai'ah juga tidak pernah pula melaksanakan dosa besar. Walakin huwa hadzal mal. Tapi urusannya harta benda ini kata orang tadi. Fa'in a'tagumuhu radhitum. Kalau kamu berikan harta itu padanya, kamu ridho. Wa in a'tahu uli qarabatihi sakhittum. Tapi kalau kamu berikan harta itu kepada kerabat-kerabatnya kamu marah. Ternyata urusannya bukan karena penyimpangan-penyimpangan pada awal mulanya, bukan dikarenakan kemungkaran-kemungkaran pada awal mulanya, tapi sebab pertama adalah UUD Ujung-ujungnya ya duit Dikai duit ridho Nggak dikasih duit nggak ridho Dikasih duit seneng Seger Insya Allah Lama-lama menyimpang lah bas Nggak ada masalah Yang penting duit lancar Allah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah juga menyatakan dalam bukunya Iqtida Siratul Mustaqim Beliau mengatakan wa min asbabil fitnati wal ahwa'i fi nash'atiha al-ula fi akhir ahdi Utsman at-tanafus fi dunya termasuk sebab fitnah dan sebab munculnya penyimpangan-penyimpangan pada permulaan pertama dulu di masa kekhilafahan Utsman bin Affan ialah persaingan dalam urusan dunia ujung-ujungnya dua ya ikhwan imma tahta imma harta kemudian barakallahu fikum ketahuilah orang itu kalau sudah terkena yang namanya obsesi dunia hubbu dunia cinta dunia maka poin kedua itu akan mengikuti ittibaul hawa akan mengikuti hawa nafsunya Al-Imam Ibn Qayyim al jawziyah rahimahullah menyatakan dalam bukunya Al-Fawaid Kullu man athara dunya min ahli ilmi wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allah ghair al-haqq fi fatwahu wa hukmih Siapa saja dari kalangan ahlul ilmi dari kalangan orang-orang yang punya ilmu yang lebih mementingkan urusan dunia yang lebih mencintai dunia maka dia pasti dan pasti kata beliau berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak dalam fatwa-fatwanya dalam hukum-hukumnya yang menyesuaikan dengan selera hawa nafsu kalau hukumnya tadi itu sudah sesuai dengan obsesi dunianya lewat yang nggak bakal dijelaskan sama dia tapi yang sesuai dengan hawa nafsunya sesuai dengan selera dunianya lanjut atau jawaban-jawaban yang sekiranya bisa mendukung misi-misi dunianya dia tadi walaupun jawabannya menyimpang dan pasti menyimpang Keterangan ini menunjukkan pada kita barakallahu fikum Siapa saja yang menyimpang dari kalangan ulama, dari kalangan orang-orang yang punya ilmu, sebab yang pertama dunia. Setelah itu diikuti dengan ittiba'ul hawa. Syahwat dunia dulu baru muncul setelah itu yang namanya syubhat, syubhat, penyimpangan, penyimpangan, pemahaman, pemahaman yang aneh-aneh. Antum camkan baik-baik dan resapi yang satu ini jujur antum akan tahu ketika ada orang yang dulunya bagus dulunya baik dulunya kokoh kok tahu-tahu aneh-aneh pemahamannya aneh-aneh tahu-tahu menyimpang antum telusuri belakangnya kalau bukan tahta atau harta pasti dunia dan seisinya Barakallahu ujung-ujungnya ke sana tidak ada lagi yang lain Dikarenakan Rasulullah SAW juga Allah Taala dalam Al-Quranul Karim telah menerangkan kepada kita ini semuanya. Allahul Musta'an hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka nah, ya azakumullah. Seperti yang saya terangkan tadi. Kondisi zaman yang semacam ini membuat orang itu betul-betul mudah menyimpang. Apalagi orang tadi jahil tentang perkara agamanya lebih gampang terpelanting apalagi niatnya nggak ikhlas bukan dalam rangka untuk mengamalkan agama Allah yang mulia niatnya bukan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi niatnya bukan dalam rangka untuk membela agama Allah niatnya adalah dunia dan seisinya maka akan lebih mudah untuk terpelanting dan di zaman sekarang ini karena sekian banyak orang-orang yang menyimpang sebabnya adalah dunia awalnya dunia syahwat dunia ujung-ujungnya adalah ittiba'ul hawa ittiba'ul syubuhat memunculkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh Allahu musta'an wala haula wala quwata illa billah. Karena korbannya itu orang yang punya ilmu. Korbannya itu para dai. Korbannya para ustad. Ya bisa antum bayangkan buntutnya yo ya panjang. Ya Pak ya? Buntutnya panjang. Satu ustad menyimpang, yo ya sak mad'u mad'unya digondol ikut menyimpang. Nah kalau dua ustadz yang menyimpang Tambah banyak madu'uya dihontal miring Nah kalau rame-rame menyimpang Iyalah hawla wa la quwata illa billahi aliyil Terjadi yang namanya eksodus besar-besaran Dari ahlu sunnati wal jamaah Menuju ashabul ahwa'i wal bid'ah Dengan sebab penyimpangan-penyimpangan para da'inya Penyimpangan-penyimpangan para ustadznya lah kalau demikian kondisinya, karena fitina azakumullah, serasa kokoh di atas manhaj itu perkara yang langka. Kokoh di atas manhaj perkara yang susah. Tidak mudah dicapai, tidak mudah untuk diwujudkan. Semata-mata kokoh sehari dua hari gampang. Tapi kalau kokoh sepanjang zaman, sepanjang masa, Pokok selama hayat di kandung badan pokok sampai ajal menjemput kita sesuatu yang luar biasa sesuatu yang luar biasa menunjukkan keistiqomahan orang tadi menunjukkan keikhlasan orang tadi menunjukkan keulet dan kesabaran orang tadi sahabatnya orang tadi di atas bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam sekaligus menunjukkan betapa besar fadilah dia betapa besar kedudukan dia dalam Islam dan Sunnah dengan ketokohan dia di atas manhaj, di atas agama Allah yang mulia ini. Dan insya Allah Taala pada kesempatan sesi yang berikutnya kita akan membahas sebab-sebab kokoh di atas manhaj sebab-sebab kokoh di atas manhaj ini lebih penting lagi untuk kita ketahui dengan harapan masing-masing kita bisa menjalankan asbab tadi dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Harapan kita di tengah-tengah badai yang melanda, di tengah-tengah fitnah yang sangat dahsyat, kita kokoh di atas sunnah dan syariat sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Apa yang sampaikan pada kesempatan yang pertama ini mukadimah untuk apa yang akan disampaikan pada session yang berikutnya dan insya Allah Taala yang berikutnya akan disampaikan oleh Ustaz Usama bin Faisal Mahri Hafizahullah Ta'ala warah beliau akan mengambil tema salah satu sebab utama untuk kokoh dalam bermanhaj kokoh dalam beragama yaitu betul-betul selektif dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala akan membawakan dengan panjang lebar pernyataan salaf Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum sesungguhnya ilmu ini telah agama maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini dan saya sampaikan barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad ibnu Abdullah al Imam hafizahullah yang di Ma'bar salah seorang murid senior Syekh Mokbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh di antara sebab-sebab penyimpangan seseorang ialah talaqil ilm anil masatir ghairil mawthuqah menimba ilmu agama dari sumber-sumber yang tidak terpercaya sehingga di antara upaya untuk mengokohkan manhaj, mengokohkan tauhid, akidah, sunnah, agama di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang paling utama di zaman sekarang ini adalah betul-betul menimba ilmu agama dari sumber yang benar, dari orang yang benar, tidak asal dalam menimba ilmu agama.